wasallam. Qala Rasulullah bersabda, "Inna dunya hulwatun hadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan menggiurkan. Begitu ya terjemahnya. Manis, hijau, dan membuat orang terpesona. Wa inna Allah mustahlifukum fiha dan Allah menjadikan engkau khalifah di dalam dunia ini. Fayangdur kaifa ta'malun, maka lihatlah fayangdur kaifa ta'malun dan Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Fattaqud dunya, maka berhatilah takutlah terhadap dunia, Wattakun nisa dan takutlah terhadap wanita. Wa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israel adalah kanat fin nisa, yaitu pada wanita. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini mempunyai banyak faedah. Faedah yang pertama, yang bagi az-zuhdu fid dunya. Hendaklah seorang zuhud terhadap dunia. Karena dunia itu tadi dikatakan hijau dan menggiurkan manis. Banyak orang yang silau. Ya, maka yang pertama hadis ini menganjurkan kita zuhud. Ya. Yang kedua, ja'alallah bani Adam khalaif. Allah menjadikan bani Adam sebagai khalifah di muka bumi. Pelajaran ketiga, al-hadar minal iftitan bin nisa. Hati-hati dari fitnah wanita. Ini pelajaran nomor tiga. Perhatikan. Tadi Rasul mengatakan. Takutlah dunia. Dan takutlah terhadap wanita. Hati-hatilah terhadap dunia. Dan hati-hatilah terhadap wanita. Dunia itu umum. Setelah itu disebutkan wanita secara khusus. Sekiranya Allah tidak menyebutkan wanita, takutlah dunia dan takutlah wanita. Sebenarnya tanpa disebutkan wanita, sudah masuk ke takutlah dunia. Tetapi kenapa kok disebutkan di sini secara khusus wanita? Maka diterangkan oleh para ulama, hadza zikru al khas ba'dal am. Ini namanya menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Dalam kaidah tafsir, kalau ada perkara umum disebutkan, terus setelahnya kok diulangi dengan sesuatu yang khusus, kata ulama tafsir, ini menunjukkan yang khusus ini penting. Padahal sekiranya tadi kok Rasulullah cuma ngomong takutlah terhadap dunia, wanita sudah masuk. Seperti sabda Rasul seperti firman Allah, "Tanazzalul malaikatu waruh pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat-malaikat dan Jibril. Sekiranya disebut turunlah malaikat-malaikat tidak pakai kata-kata Jibril, ruh itu kan Jibril maksudnya. Ruhul Kudus itu siapa? Jibril. Seandainya nggak pakai kata-kata Jibril, sebenarnya sudah masuk. Turunlah para malaikat. Ini namanya menyebutkan khusus setelah sesuatu yang umum. Berarti yang khusus ini penting. Termasuk ini Ya, termasuk juga firman Allah, "Hafidhu ala salawat was salatil wusta." Jagalah salat-salat dan salat wusta. Salat wusta salat asar. Jagalah salat-salat dan salat asar. Sekiranya tidak disebutkan nggak usah pakai dan salat asar, sebenarnya sudah masuk. Ini namanya menyebutkan khusus setelah sesuatu yang umum. Berarti yang khusus ini penting. Paling penting dari yang um, semua umum tadi itu. Termasuk ini. Berarti seluruh dunia ini fitnah yang paling besar adalah fitnah fitnah ibu-ibu. Hati-hati sama ibu-ibu. Kan sudah sering saya sampaikan ya, ketika Allah menyebutkan nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah fitnah apa? Wanita, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna kaidakunna Alim, Sesungguhnya tipu daya wanita itu agung ditulis yaitu surat Yusuf ayat 28. Ya, surat Yusuf ayat 28 dikatakan di akhirnya inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita azim. Apa artinya azim? Surat apa tadi itu? Yusuf ayat 28. Tapi ketika di dalam Al-Quran disebutkan tipu daya setan, maka lihat apa yang Allah katakan. Saya saya bacakan dulu ayatnya. Itu surat An-Nisa ayat 3 ayat 6 ayat 76. An-Nisa ayat 76 di akhirnya dikatakan Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif. Apa dhaif itu? Lemah. Jadi Al-Qur'an ketika berbicara tentang tipu daya wanita surat Yusuf ayat 28 Al-Qur'an menyatakan dhaif, lemah. Eh, mohon maaf. Agung. Azim. Tapi ketika menyebutkan tipu daya setan surat An-Nisa ayat 8 ayat 76 tadi dikatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ah, makanya benar itu. Fattakud dunya wattaku nisa. Rasulullah tidak mengatakan wattaku dunya, wattaku syaitan dah. Wattaku nisa. Ya, karena menurut Al-Qur'an sendiri tadi surat Yusuf ayat 2 8 dikatakan bahwa tipu daya wanita itu sangat besar. Tapi ketika menyebutkan tipu daya setan surat An-Nisa ayat e, 76 dikatakan lemah. Berarti fitnahnya wanita lebih dahsyat. Fa inna awwala fitnati Bani Israel karena finisa sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel dulu adalah fitnah Sekarang pelajaran nomor berapa? Empat. Al-itti'ad wal ahdul ibra minal umam as kau Bolehnya mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Rasulullah sering yang gitu gitu Dulu di kalangan Bani Israel ada orang membunuh 99 nyawa. Kan gitu kan? Berarti ini menunjukkan pentingnya belajar kisah untuk mengambil pelajaran. Sudah ya? Sekarang Hadis yang ke-71. Asalisu An Ibn Mas'udin radhiyallahu an dari Abdullah bin Mas'ud. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul dahulu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma inni as'alukal huda Ya Allah aku memohon kepadamu Al-huda, petunjuk. Hidayah. Wattuqa dan takwa. Wal afaf dan apa afaf diartikan di situ? Kesucian diri. tidak gampang minta-minta. tidak gampang membuat dirinya kehormatannya hancur. Wal hina dan kecukupan. Ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, ya saya harapkan besok punya kitabnya lo ya. Siapa benda? Siapnya kok nggak serius itu. Beli mas, beli kita. Bisa, bisa. Bisa. Jangan bilang nggak bisa. Kalau nggak bisa butuh kopi. Ya, lima halaman itu satu kajian. Besok kajian beli apa fotokopi lagi lima halaman. Ya para ulama dulu itu untuk belajar hadis nih. Perhatikan saya nih kalau ngomong. Untuk belajar hadis itu Imam Bukhari dari negeri Asia Tenggara sana. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke Syam, sampai ke Irak. Dulu nggak ada internet, nggak ada WA. Kalau sekarang tolong carikan dalil minta di WA. Ya. Murah, saking murahnya sampai gampang hilang. Ya, kalau dulu itu ilmu mahal. Ya, makanya kalau sampai nggak hilang-hilang. Para ulama hadis mengatakan Kenapa ulama hadis kok hafal ribuan hadis? Ditanyakan mereka, bagaimana Anda kok bisa hafal ribuan hadis? Kami menghafalkannya dengan mengamalkannya. Datang tentang siwak langsung diamalkan siwak datang tentang tata cara wudhu langsung diantar diamalkan tata cara wudhu yang benar sehingga ilmu mereka ada di amalia amalia mereka tidak sekedar di polpen polpen dan di kitab-kitab mereka ya jadi tolong bulan depan harus punya semuanya kitabnya ya kalau nggak bisa beli yang sarah panjang saya nggak nyarankan tuh yang beli sarah yang panjang-panjang itu yang matanya saja yang riadu solihinnya saja Adapun faedah-faedahnya bisa diambil dari kajian Ustaz nulis satu dua ditulis tiga empat Dan nulisnya di kitabnya. Nah ini benar nulis di kitab. Karena kalau ditulis di buku tulis hilang-hilang. Percaya samanya, hilang. Ditulis di kitabnya. Yang merasa tersindir alhamdulillah ya. <laughs> ya. Jadi jangan di ya di bukunya itu coret-coret ya. Saya ulangi sampai mana tadi? Hadis yang keberapa? Tiga. Eman. Pak Iyung di depan saya nulis di buku tulis. Lupa. Buku tulis itu kalau sudah terpisah dari kitab. Tapi nggak apa-apa, Pak. Diteruskan. Nggak apa-apa. Ditulis di halaman sekian gitu, nggak apa-apa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal hina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Kemudian ketakwaan, kesucian diri dan kecukupan, kekayaan. Pelajaran yang bisa diambil satu. Al-khudu ilallah wal luju ilaihi. Tunduk dan patuh menuju Allah. Pelajaran nomor dua. Hadis ini menunjukkan bantahan terhadap orang-orang sufi yang nggak mau berdoa, nggak mau minta kaya, nggak mau minta surga, nggak mau minta saya pokoknya ikhlas saja karena Allah kan gitu kan? Orang sufi beribadah nggak mau, dia minta masuk surga, nggak mau berlindung dari neraka, nggak mau minta kaya, nggak mau berlindung dari kemiskinan. Orang sufi saya ibadah ini nggak ingin apa-apa, saya ingin Allah, makrifat. Saya hanya cinta Allah, saya nggak ingin apa-apa. Ini bantahan. Rasulullah ini orang yang paling zuhud di muka bumi. Tapi Rasulullah minta kaya di sini. Al-ghina. Hina artinya kecukupan, kekayaan. Makanya orang kaya disebut ghani kan gitu kan. Kalau itunya ghina, kekayaan. Ya. Ini hadis ini bantahan kepada orang sufi-sufi yang tidak mau dunia yang hidupnya zuhud tapi kebablasan itu. Kemudian nomor Berapa? Nomor tiga. Mahalnya hidayah. Mahalnya apa? Hidayah. Tidak ada hal yang diminta oleh Nabi kepada Allah yang murah. Itu mahal harganya. Hidayah itu murah. Eh apa? Mahal. Rasulullah orang yang paling dapat petunjuk. Tapi tetap Rasulullah minta hidayah. Karena hidayah itu mahal. Minimal orang Islam ini minimal nggak boleh kurang dari itu. Sehari semalam harus minta petunjuk kepada Allah berapa kali? Berapa kali bu? Minimal 17 kali. Karena kita membaca surat Al-Fatihah dan Allah menjadikannya rukun di dalam sholat. Kalau nggak dibaca nih, kalimat meminta petunjuk itu rukunnya sholat. Kalau nggak dibaca, bisa batal sholat. Karena Al-Fatihah itu rukun apa enggak? Rukun. Di dalamnya ada ihdinas syuraqol mustaqim. Kalau nggak baca ini, nggak sah sholatnya. Di minimal, orang itu minta hidayah 17 kali. Itu belum kalau dia jujur di antara dua sujud. Gimana banyak? Karena mahdi ini kan di antara gitu ya. Ya Allah berikan apa? Gimana doanya? Doa di antara dua sujud. Silakan dibaca. Satu orang dong angkat tangan. Ayo. Ayo, doa di antara dua sujud. Eh? Ah, siapa? Ayo, Mas musibah, musibah, musibah, musibah. Musibah, musibah, musibah, musibah. Eh, ayo, ayo, masuk agak ada yang angkat tangan. Ya, silakan. Tato nervous dong. <laughs> ayo, sudah betul. Yang lain macam-macam kan? Ah, ya. Allah makfirli wa tamni wa ada wahdini nggak di situ? Ada wahdini. Ya Allah berikanlah hidayah kepada. Kalau ketambahan itu berapa kali kita sujud? Eh, berapa kali kita duduk di antara dua sujud? Sama. Sama 17. 17 tambah 17. Intinya saking pentingnya apa? Pentingnya hidayah. Sampai Rasulullah pun memohon hidayah. Kedua, eh, berapa sekarang? Empat. Poin keempat pentingnya takwa. Pentingnya takwa, makanya Rasulullah minta takwa dan saya katakan lagi, perhatikan kemarin sudah saya katakan ini, Takwa adalah derajat paling tinggi manusia. Derajat paling tingginya manusia itu takwa. Bahkan takwa ini lebih tinggi daripada iman. Di antara dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanut taqullah Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Lo orang yang iman lo masih disuruh takwa. Jadi takwa ini lebih tinggi daripada iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan takwa ini derajat paling tinggi manusia? Wal afaf pentingnya menjaga kesucian diri tidak mudah apa namanya menjatuhkan kehormatannya di depan manusia, tidak mudah, mudah meminta-minta dan menghindari diri dari fitnah yang bisa menjelekkan namanya. Harus menjaga suci diri. Ini nomor berapa ini berarti? Pernah suatu ketika, perhatikan, perhatikan. Saya akan ini Pernah suatu ketika Rasulullah iktikaf. Iktikafnya Nabi di mana? Di masjid. Terus Rasulullah disambangi sama istrinya cantik. Namanya Sofia, keturunan Bani Israel. Ya bisa jadi ya boleh gitu. Ya Sofia kan keturunan Bani Israel. Yahudi. Terus masuk Islam. Rasulullah waktu itikaf disambangi sama kekasih beliau. Sofia. Terus bertemu sama Nabi di penghujung masjid. Di pojok masjid gitu. Malam-malam nih. Terus setelah itu ada dua sahabat yang apa? Lewat. Ketika dua sahabat ini lewat, lihat Rasulullah sama perempuan langsung dua sahabat ini mempercepat langkahnya. Pura-pura gak tahu, khawatir Rasulullah merasa gak enak gitu loh. Ketika dua sahabat ini lihat Rasulullah sama wanita, langsung cepat langkahnya dua sahabat Ansor ini. Kata Rasulullah, sebentar, tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa. Innaha Sofia. Ini istriku, Sofia. Ya Rasulullah, gak mungkin kami sampai suudon kepada Pak Panjenengan ya Rasulullah. Lah, Sesungguhnya setan itu mengalir di manusia seperti aliran darah. Saya khawatir ada setan membisikkan dalam diri kalian bahwa aku sama wanita yang bukan makhluk. Paham maksudnya di sini? Berarti Rasul menepis apa? Fitnah. Jangan sampai kesucian diri. Seorang muslim harus menjauhi hal-hal yang bisa merusak kehormatannya. Dan itu dilakukan oleh Rasul. Itu juga menunjukkan sayangnya Rasul sama Sofia. Rasul tidak mengatakan ini istriku. Ya, Rasul nggak ngomong gitu. Tapi disebut apa? Namanya ini Sofia. Berarti boleh menyebut nama istri di depan laki-laki lain. Nama istri boleh disebut di karena Rasul melakukannya. Paham? Oke. Terus wal Ya. Berarti Rasulullah SAW juga memohon kepada Allah apa? kekayaan, kecukupan. Rasulullah juga berdoa, Allahumma ini bika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kefakiran. Ya. Itu hadis yang ke-71. Sekarang kita pindah ke hadis yang ke-72. An Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Ta'i dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ini ada ceritanya sama Rasulullah. Ya, beliau dulunya agamanya apa? Nasrani. Pakai salib. Terus kata Nabi, ya, Rasulullah membaca ayat. Ya, membaca ayat yang bunyinya gimana bunyinya? ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Kata, kata hatim, loh kami nggak pernah kok nyembah pendeta kami, kami nggak pernah men, men, men, nyembah pastor kami, rabi-rabi kami nggak pernah. Kata Nabi, bukankah pendetamu mengatakan menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian kalian ikut menghalalkannya bukankah pendetamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kamu ikut mengharamkannya betul itulah bentuk penyembahanmu terhadap pendetamu babi diharamkan dibilang gak haram dan kalian ikuti Menikah halal diharamkan. Dan kalian percayai. Dan mereka nggak menikah. Rabi-rabi apa? E, pendeta-pendeta mereka. Ya, itu itu kisahnya Aji bin Toi, eh, Aji bin Hatim. Aji bin Hatim masuk Islam akhirnya. Radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qal Aji bin Hatim berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man khalafa ala yaminin Barang siapa bersumpah terhadap sesuatu, tumma roa minha, kemudian ternyata setelah dia sumpah kok melihat sesuatu yang lain yang lebih bertakwa, maka datangilah yang lebih bertakwa itu dan dia harus bayar kafarot. Paham maksudnya? Paham maksudnya enggak? Contohnya orang bersumpah, aku bersumpah untuk melakukan ini. Ternyata suatu saat ada hal lain yang lebih bertakwa kepada Allah. Maka ini harus ditinggalkan. Pindahlah ke yang bertakwa ini, tapi harus bayar kafarah. Paham maksudnya? Contoh-contoh. Gini, gini, gini. Misalnya, contoh ringan. Demi Allah hari ini aku nggak keluar rumah. Ternyata ada jenazah. Ada tetangganya wafat. Berarti kan dia harus ngurus jenazah, harus mengantarkan ke mana? ke jenazah ke kuburan. Ini takwa enggak ini mengantarkan jenazah ini? Kebaikan apa enggak ini? Tapi dia sudah sumpah. Sumpahnya tadi itu sebenarnya kalau enggak ada jenazah, sumpahnya boleh enggak dilakukan tadi? Siapa enggak orang bersumpah demi Allah saya hari ini enggak mau keluar rumah? Boleh enggak orang bersumpah seperti ini? Boleh kenapa enggak boleh? Sasa saja mungkin dia pengen di rumah saja pengen baca kitab bisa saja. Saya bersumpah enggak keluar rumah hari ini demi Allah misalnya gitu. Tapi ternyata aja tetangganya wafat berarti dia harus ikut ngantar jenazah, ikut ngubur. Ini lebih bertakwa apa tidak ini? Lebih bertakwa. Barang siapa yang sudah bersumpah terhadap suatu hal, terus kok ada yang lebih bertakwa, tinggalkan hal tadi dan pilih yang lebih bertakwa. Tapi bayar apa kafaratnya? Memberi makan orang kafir. Kafaratnya adalah orang fakir. Memang bedanya dikit fakir sama kafir tadi. Ya. Jadi apa? hmm? apa eh, kafarat orang yang sumpah terus dilanggar Hah? memberi makan surat Al-Maidah ayat 89 komentar itu ya itu kafarat orang yang membayar eh kafarat orang yang tidak menepati sumpahnya atau nadarnya. Yang pertama, kalau ada orang sumpah kok dilanggar atau nazar kok dilanggar, maka kafaratnya yang pertama itu am asyarati masakin. Memberi makan 10 orang fakir miskin. aukiswatuhum atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin atau tahriru rokoba atau memerdekakan budak. Kalau nggak bisa semuanya baru musala thalathati ayam Puasa tiga hari. Puasa tiga hari itu kalau sudah nggak bisa tiga-tiganya. Gitu ya. taib selanjutnya. Sekarang hadis yang keberapa? Taib. Uh, pelajaran berikutnya yaitu hadis yang ke 73. An Abi Umama Sudai ibn Ajlan al-Bahiri radhiyallahu an dari Abu Umama Sudai ibn Ajlan al-Bahili. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yahtubu fi hajjatil wada." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika haji wada. Tepatnya di mana? Di Arafah ketika wukuf. Fakala ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa ini adalah wasiat awalin wal akhirin. Wasiat seluruh nabi. Dan takwa ini termasuk wasiat terakhir nabi. Masih ingat hadis Irbad bin Sariyah. yang para sahabat mendengarkan seramanya nabi sampai bergetar hatinya. Terus mereka meneteskan air mata. Terus mereka berpeti, ya Rasul tolong berikan wasiat. Maka kata Rasulullah, gimana? Wattakullah. Ya, di antara wasiatnya di antara wasiatnya adalah bertakwa kepada Allah. Waalaikum bissam iwat ta'ah. Ya, wajib kalian taat kepada pemimpin dan seterusnya. Saya ulangi, ketika haji wajah Rasulullah bersabda, khutbah ini di depan banyak manusia. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasallu khamsakum dan solatlah lima waktumu. Wasumu syahrakum dan puasalah bulanmu yaitu bulan Ramadan. Wat wa'adtu zakat amwalikum dan tunaikan zakat kalian. Wa'atiu umara'akum dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulul jannata rabbikum kalian masuk surga. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini satu wasiat takwa dan pada pertemuan lalu sudah saya sampaikan, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah apa kemarin? Sudah saya sampaikan loh ya. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan isinya Al-Qur'an dan Sunnah, wal minal jalil takut kepada Allah, waridho bil qalil menerima yang sedikit kona'ah dari Allah, pemberi dari Allah kita qanaah. Kemudian yang terakhir wal istidad li rohil mempersiapkan diri menuju kematian. Sudah saya terangkan itu, sudah saya jabarkan satu-satu. Jadi pertama wasiat takwa. Pelajaran nomor dua pentingnya menjaga sholat lima waktu. Ini juga menunjukkan bahwa sholat yang wajib cuma lima. Ini pendapat kuat yang mengatakan sholat wajib cuma lima. Meskipun sebagian ulama mengatakan tahiyatul masjid wajib. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan bahwa sholat id juga wajib. Tapi kalau berdasarkan ini, berarti yang wajib cuma lima. Sekiranya yang lain wajib, Rasulullah nggak ngomong. Paham ya? Terus nomor berapa? Tiga. Hadis ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Nomor empat. Hadis ini menunjukkan perintah zakat mal. atu zakata amwalikum. Zakat mal. Zakat mal itu, zakat kan ada dua. Zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah kalau penghujung Ramadan itu. Kalau zakat mal nggak mesti Ramadan. Tergantung nisabnya, haulnya berapa. Kan gitu ya. Zakat mal ini memakai nisab kecuali satu zakat mal yang nggak mencapai ini nggak pakai nisab yaitu zakat pertanian. Eh mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Zakat mal ini pakai haul, pakai di tahunan, setahun kecuali zakat pertanian nggak pakai tahun. Pokoknya setiap panen maka harus zakat. Zakat mal kita ini, zakat harta kita ini ya kita dianggap orang kaya yang wajib untuk zakat kalau kita memiliki uang atau memiliki harta seukuran 200 eh 20 dinar. Kalau kita memiliki 20 dinar berarti kita dianggap kaya mencapai, mencapai nisab. 20 dinar itu satu dinarnya 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kalau 20 dinar berarti 20 kali 4,25 hasilnya 85 gram emas. Jadi kalau kita punya harta celengan atau tabungan seharga 85 gram emas, berarti kita sudah mencapai nah, Apakah dikeluarkan? Tidak, ditunggu satu tahun. Kalau sudah satu tahun, terus dilihat kok tetap mencapai nisab, baru dikeluarkan 2,5 persen. Contoh gampang. Kalau misalnya 85 gram emas itu kita konversi ke rupiah. Misalnya satu emas itu satu gramnya berapa? 500. Anggaplah 500 biar gampang itu hitungannya. Biar gampang aja. Kalau harganya kan apa? Fluktuatif. Kalau satu gram emas itu 500, berarti 500 kali 85 gram. Betul? Hasilnya ketemu 42.500. Berarti nisab harta kita kalau seandainya harganya satu gramnya itu 500 ribu, berarti kalau kita punya uang 42 juta 500 kita sudah mencapai nisab. Jadi saya uang saya sekarang misalnya 20 juta. Sampai di apa anda? Terus saya bisnis, saya nabung, saya bisnis dapat rezeki, saya lihat, uh, saya lihat sekarang uang saya misalnya 43 juta. Berdasarkan satu gram 500, nyampe di apa enggak? Nyampe kan? Uang saya, saya duh, uang saya sekarang sudah 43 juta langsung saya kalender itu saya lingkari. Kalender Hijriah saya lingkari. Tahun depan saya lihat. Kalau misalnya sekarang itu 26 Zulqa'dah, berarti 25 Zulqa'dah tahun depan saya lihat. Kalau uang saya sekarang tak lihat ternyata kemarin tuh ada keperluan misalnya ya orang tersebut anaknya sakit atau anaknya kena biaya sekolah, kuliah, dilihat ternyata nyusut uangnya. Jadi 40 juta. Kalau misalnya satu gram harganya 500, mencapai nisab apa benda ini? Tidak mencapai nisab. Paham sampai sini? Tapi kalau tahun depan tanggal 25 Dzulqa'dah saya lihat atau dilihat oleh orang tersebut ternyata naik. Para bisnis lancar-lancar sampai jadi 100 juta. Sampai nisab apa enggak ini? Sampai. Kalau sudah sampai dikeluarkan 2,5 persennya. Berarti kalau punya uang 100 juta, uang dolok, uang mandek, uang berhenti, uang simpanan, maka 100 tadi dikeluarkan 2,5 persen, yaitu dikeluarkan berapa? 2 juta 500. 2 juta 500. Itu gambaran real yang mudah. Jadi pahami ya? Iya. Tapi lanjut. Sekarang nomor berapa? 5. Hadis ini menunjukkan wajibnya taat kepada pemimpin. Wajibnya taat kepada pemimpin. Dan kalau saya panjangkan bisa panjang. Taat kepada pemimpin. Jadi nggak boleh berontak. Kama takunu iwalla alaikum. Bagaimana dirimu, ya itulah pemimpinmu. Pemimpin yang dolim itu menunjukkan rakyatnya dolim. Dalilnya mana? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina Maka kami jadikan pemimpin dari mereka itu dari sebagian mereka sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau pemimpinnya itu dolim, eh kalau apa rakyatnya dolim, ya pasti pemimpinnya dolim. Ya. Nah, obatnya supaya pemimpin gak dolim, rakyatnya harus tidak boleh melakukan kedoliman. A'malukum ummalukum. Amal kalian adalah pemimpin kalian. Kalau rakyatnya amalannya nggak benar, pemimpinnya pasti nggak benar. Seandainya kita pemilu ini Umar bin Khattab lahir kembali dan ikut pemilu pasti kalah. Karena siapa yang milih Umar? Siapa yang mau milih? Tahu nggak? Berarti yang rusak itu rakyatnya. Rakyat rusak akan melahirkan pemimpin rusak. Maka kalau kita melihat pemimpin yang dolim, maka yang kita perbaiki rakyatnya diperbaiki dengan dakwah kita kita perbaiki. Alhamdulillah semua. Pak yang ngaji, ya. Tapi kalau pemimpin yang kita kalau ada pemimpin yang dolim itu ibarat pucuk daun yang kering. Kalau engkau lihat pucuk daun yang kering, jangan kau tangisi pucuk daun yang kering, tapi tangisilah akar yang membusuk. Akar yang busuk itu rakyat. Sedangkan daun yang kering itu adalah pemimpin. Meskipun mau diganti daunnya kayak apa, kalau akarnya ini sudah rusak ya. Jangan kau tangisi pucuk daun yang kering, tapi tangisilah akar yang sudah membusuk. Paham maksudnya? Akar itu rakyat, ujung daun adalah pemimpin. Artinya kalau mau ujung daunnya seger, ya harus diobati dulu akarnya. Gitu ya? Ya, pada waktu Hajat bin Yusuf membuat onar, pemimpin pada waktu itu gampang membunuh, kejam, bengis, orang-orang ingin memberontak. Mereka datang ke Hasan al-Basri Wahai guru kami, berikan fatwamu agar kami mengangkat senjata turun untuk melengserkan hajat bin Yusuf. Pulanglah. Kata eh, kata siapa? Hasan Basri pulanglah. Sarungkan pedang-pedang kalian. Pemimpin yang dolim itu cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama pemimpin yang dolim adalah ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemungkinan yang kedua pemimpin yang dolim adalah hukuman yang Allah berikan kepada rakyat yang penuh dengan kedoliman. Jika pemimpin tersebut adalah ujian dari Allah, maka sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar. Tapi jika andainya pemimpin yang dolim itu hukuman dari Allah, maka sebaik-baik orang yang dihukum adalah istighfar dan tobat kepada Allah. Disuruh pulang, nggak boleh berutang. Ya, makanya kita harus taat kepada pemimpin. Dalam hal yang makruh. Kalau pemimpin yang ngelarang jilbaban, ya jangan dibuka jilbabnya. Tidak boleh kita taat kepada pemimpin yang menyelisihi syariat Islam. Tapi kalau aturannya itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taati. Ya, masuk lampu merah gitu ya. Jangan robos. Ya. Terus tadkhulul jannata rabbikum. Ini adalah pahala bagi orang yang melakukan lima hal tadi itu. Ya lima hal ya. Iya. Baik. Lanjut. Selesai. Selesai ya. Ganti bab sekarang. Bab al yakin wat tawakkal. Iya. Al yakin. Nah, di sini yang pertama di Surat apa itu yang pertama di buku sampean? Ya, Taib. Walamma ra'al mu'minuna al Ketika orang-orang yang beriman melihat al-ahzab. Al-ahzab diartikan apa di situ? Golongan-golongan yang banyak menyerbu. Jadi al-ahzab ini perang ahzab itu. Perang ahzab itu namanya dua. Bisa disebut perang ahzab. bisa disebut perang khondak. Disebut perang khondak karena pada waktu itu Madinah dikepung. Karena dikepung untuk selamat membuat parit kondak supaya Madinah bisa dipagar betis dengan kondak tersebut. Adapun dikatakan al-akhzab karena dalam perang itu musuhnya itu berkhizib-khizib, berakzab-akzab. Artinya mereka banyak ada kelompoknya Quraisy, kelompoknya Bani ini, Bani ini, Bani. Seluruh orang ini lagi mengepung kota Madinah, makanya disebut akzab sekutu. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba ketika orang-orang yang beriman ada di Madinah melihat pasukan-pasukan ahzab, qalu mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Ini yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sadaqallahu wa rasuluhu maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan tidak menambah mereka kecuali keimanan dan kepatuhan. Wah, oh, dalam perang Ahzab itu kalau antum lihat sejarahnya, dan nggak mungkin saya ceritakan di sini karena itu panjang. Dalam perang Azab itu Rasulullah dan para sahabat ditimpa kelaparan kedinginan, musim dingin. Dan tak musuh ini apa? Mengepung Madinah. Sampai-sampai bumi terasa sempit padahal bumi itu luas. Karena ada ayatnya perang Azab. Ya orang-orang munafik inilah yang dijanjikan oleh Muhammad. Kalian akan dibunuh oleh orang-orang itu. Kemudian mereka berdoa gimana doanya? Hasbunallah wa ni'mal Ini doa yang dulu dibaca Nabi Ibrahim ketika dibakar dan ini doa adalah doa ketika Rasulullah dikepung oleh pasukan Ahzab. Maka sama kalau didolimi orang baca doa ini. Gimana tadi? Hasbunallah wa ni'mal Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Sudah top itu doa itu. Kalau Anda merasa didalimi orang, mencekam, baca hasbunallah. Cukuplah Allah. Tak butuh yang lainnya. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik. Terus selanjutnya. Surat Ali Imran ya. Betul? Satu tujuh tiga ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u yaitu orang-orang yang ketika manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia lagi mengepung kalian, berkumpul. Siapa yang ngomong ini? Orang, orang munafik. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat dikepung itu, orang munafik mengatakan, Innan nasakot jama'ulakum sesungguhnya seluruh manusia lagi berkumpul untuk menyerang kalian. Fakshauhum takutlah kalian kepada mereka fazadu fazadu imana. Tapi ancaman dari orang munafik justru menambah Waqalu dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami wa ni'mal wakil. Allah sebaik apa? Pelindung. Penolong dan pelindung. Fangqalabu bi ni'matin minallahi fadlil lam yansasum su'u wattaba'u ridwanallah. Dan karena ridho Allah dan karena nikmat Allah tidak tidak ada kejelekan pun yang telah menimpa para sahabat. Ya, karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka judulnya apa ini? Yakin dan tawakal. Hasbunallah. Cukuplah Allah. Berarti yakin gak ini? Tawakal gak ini? Itu penting tuh yakin dan tawakal itu penting. Kemudian surat Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal khayil ladhi la yamutu, alladzi la yamutu. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Dan dalam surat Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanyalah kepada Allah hendaklah kalian bertawakal wahai orang yang beriman. Saya mau tanya. Tawakal ini pahalanya bukan sembarangan. Tawakal ini pahalanya diberikan oleh Allah kepada kita dengan pahala yang tidak diberikan kepada selain tawakal. Apa coba? Apa balasan yang Allah berikan kepada orang tawakal? Coba ngomong sama saya. Eh, apa? Yang selama ini saya pelajari, apa pahalanya orang yang bertawakal? Hah? ya mestilah. Tawakal itu pahalanya adalah masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Saya mau tanya, adakah pahala melebihi pahala masuk surga langsung Gak pakai diazab, gak pakai dihisab? tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid kalau masih punya utang ke cantolnya. Betul enggak? Mana dalilnya saya baca? Perhatikan. Ya ini hadis pertama ini. Ada ini, alhamdulillah ada. Jadi nanti ini kita terangkan nih masalah itu. Bahwa orang yang tawakal itu pahalanya masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Tanpa hisab atau tanpa adab di situ? Siapa dua-duanya? Oh ya, dua-duanya tanpa adab tanpa hisab. Nanti kita baca. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah kalau engkau berazam, bertekad, tawakal kepada Allah. Antum punya keinginan apa? Tekadnya kuat, setelah itu tawakal kepada Allah. Tidak boleh mundur. Ya, kita ini ibarat kita ini ibarat pesawat. Kalau sudah terbang, pantang mundur. Hah? Gimana? Nah, makanya kita nggak bisa mundur. Rasulullah itu kalau sudah pakai baju besi nggak boleh mengurungkan perang. Sudah azam, sudah pakai baju besi, tawakal kalau nggak boleh mundur. Sama juga gitu kalau mau ngelamar akhwat jangan ragu-ragu. Ya. Kalau yang mau poligami jangan ragu-ragu. Kalau sudah semangat, sudah azam, bismillah tawakal Allah. <laughs> Kasih contoh sesegera mungkin insya Allah. Oh diamini kan. <laughs> Terus Kala ta'ala Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat kulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan asma Allah wajilat qulubuh, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu dan dibacakan ayat-ayatnya zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkal dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. sekarang tentang tawakal hadis pertama. Apa yang Allah berikan kepada orang yang bertawakal? Sebelumnya kita baca surat at tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup untuknya. Sudah enggak memerlukan yang lain. Nah, sekarang hadis yang pertama. Hadis ini panjang ya dan banyak faedah-faedah yang bisa kita tulis. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akhiri dengan hadis ini. Kali panjang hadisnya. Setelah itu tanya jawab. Fal awal hadis yang pertama bab yakin yaitu hadis yang ke berapa? 74. An bin Abbasin radhiyallahu anhu qal dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi Abdullah bin Abbas adalah misananya Rasulullah, anak paman Rasulullah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda, Uridot aleyal umamu telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Uridot aleyal umam telah ditampakkan hari kiamat nanti ada umat-umat yang banyak. Faro'aitun nabiyya wa ma'ahu Saya melihat seorang nabi yang bersama beberapa orang saja. Wan nabiyyu ma'ahur rajul au au rajulan, rajulan. Saya juga melihat nanti itu ada seorang nabi yang bersamanya cuma satu orang. Jadi jalan di padang masar cuma dia sama pengikutnya dua orang tok. Satu orang dengan dirinya jadi berapa? Warrojulan dan saya melihat ada seorang nabi dengan dua pengikutnya di padang pasar cuma membawa dua pengikut. Tidak punya pengikut, cuma dua, cuma satu. Kemudian kata Rasulullah, "Wa ra'aitu wan nabiyya laisa ma'ahu akhud ahad." Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki satu pun pengikut. Jalan sendirian di padang mahsyar. Tak punya pengikut. Id rufi ali sawadun azimun. Tiba-tiba diangkat untukku sawadun azimun segerombolan manusia yang sangat banyak. Annahum ummati, aku mengfadonantu, annahum ummati, aku menerka, aku mengira mereka itu adalah umatku. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa kaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti bukan umatnya Nabi, dan Musa. Walakin dur ilal ufuk, walakin undur ilal ufuk. Tetapi Muhammad lihatlah ke arah ufuk. Fanadortu maka aku melihat ke arah ufuk. Faida sawadun azimun. Maka saya melihat gelombang manusia yang gelombang manusia yang sangat besar. Saya melihat gelombang manusia yang sangat besar. Fakilali kemudian dikatakan kepadaku, undur ilal ufukil akhir. Kemudian lihatlah ufuk yang lain. Saya melihat ada gerombolan manusia yang sangat banyak. Jadi ufuk pertama, ufuk kedua, dua-duanya penuh dengan manusia. Kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi, Hadihi ummatuka. Muhammad ini adalah umatmu. Nanti lebih banyak mana umatnya Nabi Musa mana? Umatnya Nabi Muhammad? Muhammad lebih banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan. Di antara umatmu yang banyak ini, wahai Muhammad, di antara mereka ada 70 ribu orang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adabin Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berapa jumlahnya? 70 ribu. Tanpa hisab, tanpa adab. Langsung masuk surga. 70 ribu orang. Setelah itu, summa nahadho, summa nahadho pada kolam manzilah. Rasul berdiri pulang. Gak diterangkan 70 ribu orang itu siapa gak diterangkan. Rasulullah berdiri langsung pulang. Fakhadhan nasu fi ulaika alladhi yadkhulul jannah bighairi hisab wal adab. Manusia lagi ramai berbincang-bincang. Kira-kira siapa 70 ribu orang yang disebutkan Nabi masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Siapa mereka itu? Para sahabat saling menerka. Sebagian mengatakan mereka adalah orang yang mengikuti Nabi saja. Yang perang sama Nabi, yang bersahabat sama Nabi saja. Yang lain mengatakan mungkin maksudnya itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam tidak sempat menjumpai masa jahiliyah. Walam istriku billahi saya. Jadi para sahabat menerka-nerka kira-kira siapa 70 ribu orang. Setelah para sahabat sudah berbincang-bincang, datanglah Nabi. Rasulullah keluar. Kemudian faqala malladzi takhuduna fihi? Apa yang kalian bicarakan itu tadi? Kok kalian kelihatannya lagi sibuk ngurusin apa? Maka para para sahabat mengabarkan ya Rasulullah kami lagi memikirin perkataannya Anda tadi itu ketika dikatakan ada berapa tadi? 70 ribu orang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Maka Rasulullah menjelaskan, humul yarkun yarkun yaitu orang yang tidak merukyah. Kok ada kata-kata yarkun di sini? Umul ladina setahu saya tidak ada, ya, tapi ini ada di sini. Humul ladzina la yastarkun. Yang pertama, orang-orang yang tidak minta di Wala yatatoyarun dan orang-orang yang tidak bertatoyur. Terus kurang satu di sini. Oh hadisnya lain ya. Karena hadis lain ada bunyinya walayak tahun dan tidak berobat dengan besi panas. Mungkin ini riwayat beda mungkin. Kan banyak riwayat hadis itu. Jadi di sini ada berapa berarti? Kan di hadis yang lain ada tambahan apa? Wala yak tahun tidak berobat dengan besi panas. Kan gitu ya? Terus yang nomor empat baru wa ala robbihim ya tawakalun dan orang yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal. Tidak minta dirukyah, tidak bertatoyur, tidak berobat dengan besi panas yang di yang ditusukkan itu tiga-tiganya ini intinya yang keempat wa ala rabbihim yatawakkal mereka yang bertawakal. Kenapa kok gak tatoyur? Karena saya tawakal sama Allah. Kenapa kamu kok tidak minta dirukyah? Karena saya tawakal sama Allah. Jadi ada empat, tapi intinya yang nomor nah, gitu loh maksudnya. Fakama Ukasha bin Mikson, Ketika mendengar ucapan Nabi penjelasan 70 ribu orang tadi, maka berdirilah seorang sahabat Nabi namanya Ukasha Ukasha bin Mikson berdiri dan berkata, Ud'ullaha al Jalan minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah agar aku masuk 70 ribu tadi itu ya Rasulullah. Masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Langsung Rasulullah mengatakan, Anta minhum. Kamu bagian dari 70 ribu itu. So weneng itu. Dijamin masuk surga, di stempel masuk surga. Siapa Ukasha tadi? Masuk, tidak sekedar masuk surga. Tanpa adab, tanpa hisab. Tuma koma rojulun akhor. Ketika melihat Musa, siapa tadi? Ukasa berhasil. Maka orang lain niru, berdiri. Ya Rasulullah saya juga ya Rasulullah. Tolong didoakan agar masuk 70 ribu orang. Sabakoka biha Ukasa. Ukasa sudah mendahului diri. Hadis ini menjadi masal. Menjadi masal. Misalnya ada orang Masal itu apa sih? Masal itu kayak kalau di Indonesia ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Meskipun peristiwanya itu bukan nasi, tapi ber, tapi boleh itu diungkapkan. Misalnya ada orang uh, jadi masal itu dulu ada ceritanya. Mungkin mungkin itu orang masak sudah terlanjur bubur terus dicerla. Terus gimana lagi sudah jadi bubur? Kan gitu kan? Terus ada orang, misalnya ada orang ini yang uh, kecewa atau menyesal. Akhirnya dia mengatakan sudahlah, Nasi sudah menjadi bubur. Sama dengan ini, ini jadi masal ini. Misalnya ada orang datang ke Ustaz, Ustaz saya minta kitabnya Ustaz, padahal. Saya kasih kan. Terus ada mahasiswa yang kedua, Ustaz saya minta kitabnya. Sabako Kabira Ukasha. Ukasa sudah mendahulimu. Meskipun yang minta pertama itu namanya bukan Ukasa, tetap kata-kata ini boleh itu dilontarkan. Paham saya ya? Karena sudah menjadi masal, sudah menjadi perumpamaan. Kamu sudah kejauhan Ukasa. Padahal yang minta tadi bukan tapi boleh pakai itu. Paham ya? Siapa sudah menjadi masalah. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini satu. Fadlu manzilatin Nabi. Keutamaan Rasulullah. Sampai-sampai beliau ditampakkan. Kejadian-kejadian yang akan datang. Nomor dua. Bayan fadlillah ta'ala ala nabiyihi penjelasan seputar karunia Allah kepada Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad umat yang paling banyak. Betul enggak? Atau poin nomor dua gini aja. Hadis ini menunjukkan bahwa umatnya Nabi yang paling banyak masuk surga. Betul? Betul. Hadis ini menunjukkan bahwa yang paling banyak masuk surga adalah umatnya Nabi. Pelajaran nomor Tiga, al-haqqu la yu'raf bil kasra. Kebenaran tidak diukur dengan jumlahnya orang yang mengikuti. Tadi dikatakan tadi bahwa ada seorang nabi yang memiliki satu pengikut dan ada nabi yang tidak punya pengikut. Berarti pada waktu nabi itu berdakwah, banyak yang ikut nabi apa banyak yang tidak ikut? Banyak yang tidak ikut. Makanya pelajaran nomor berapa ini? Tiga kebenaran tidak diukur dengan jumlahnya pengikut. Seandainya kebenaran itu diukur dari jumlahnya pengikut, berapa banyak nabi yang akan diadab oleh Allah? Karena kamu punya pengikut, salah dong berarti. Paham ya? Berarti kebenaran tidak diukur dengan jumlah pengikut. Pelajaran nomor 4. Penjelasan bahwa di antara umat ini ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Penjelasan bahwa di antara umat ini ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Pelajaran nomor 5. Bayan fadilati wa afdaliyati ashabi Rasulullah. Nomor 5 hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Nah, di sini menunjukkan keutamaan para sahabat. Mana yang menunjukkan keutamaan para sahabat? Bukasa enggak, kurang. Nah, di sini menunjukkan keutamaan para sahabat. Mana yang menunjukkan itu? Karena ketika ditinggal Nabi, mereka tidak beranjak dari tempatnya. Mereka semua diskusi. Kan gitu kan? Siapa kira-kira itu? Yang masuk ke tanpa atas tempat. Artinya, para sahabat ini benar-benar mereka orang yang semangat menuntut ilmu. Betul apa tidak? Ya jelas betul. Terus nomor berapa sekarang? Enam. Nomor enam. keutamaan orang yang terlahir di era Islam dan tidak menjumpai masa jahiliyah. Mana segi pendalilannya? Jadi nomor berapa ini sekarang? Nomor enam. Keutamaan orang yang lahir dalam keadaan Islam. Tidak sempat menjumpai masa kekafiran. Mana segi pendalilannya? Segi pendalilannya adalah para sahabat menebak. Di antara yang yang ditebak adalah mungkin yang 70 ribu orang masuk surga tanpa adab tanpa kisab adalah mereka yang lahir tidak menjumpai masa jahiliyah yang lahir langsung Islam. Sekiranya itu bukan keutamaan, gak mungkin itu dijadikan tebakan oleh para itu menunjukkan itu mulia. Maka bersyukurlah dilahirkan dari rahim yang sudah Islam. Karena banyak di sana orang yang lahir tidak dari rahim seorang muslimah. Harus bersyukur kita itu. Ya. Terus nomor tujuh ciri-ciri orang masuk surga tanpa adab tanpa kita. Pelajaran nomor tujuh ciri-ciri orang masuk surga tanpa adab. Ada empat tidak minta dirukyah, tidak bertatoyur, tidak berobat dengan besi panas. Yang nomor empat, tidak ber, eh, bertawakal hanya kepada Allah. Nomor berapa sekarang? Delapan. Pentingnya tawakal dan pahala besar bagi orang yang tawakal. Kan gitu kan? pentingnya tawakal dan pahala besar bagi orang tawakal. Apa tadi pahalanya? Masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Nomor 9. nggak kecepatan ya? Jangan seperti wartawan, jangan itu. Tulis inti-intinya saja. Ah, sudah ya, nomor berapa? 9. Pelajaran nomor 9 adalah anjuran untuk tidak minta dirukyah. Anjuran untuk tidak minta dirukyah. Tetapi nggak haram. Selama rukyahnya itu syar'i nggak haram, tapi tidak dianjurkan. Untuk minta di Terus nomor 10. Larangan tatoyur. Betul ya? Tatoyur itu bisa tatoyur dengan waktu. Seperti orang Arab tidak mau bepergian jauh pada bulan Safar. lihat dulu. Ini namanya tatoyur dengan waktu. Kalau orang Jawa tatoyur dengan bulan Selo, Dulkoda. Sekarang ini. Sekarang ini hampir jarang ada orang kawin. Terutama di desa-desa. Hampir tidak ada. Karena Dulkoda, bulan Selo, seselani barang Allah seorang orang Jawa. Ya. Atau bisa tatoyur dengan tempat. Tatoyur dengan tempat. Contohnya? Hmm? Gimana? Tidak mau? Gimana? Oh ya, tidak boleh menikah jika searah dengan rumahnya. Kalau di tempat saya itu ada desa saya nggak boleh nikah sama desa sebelahnya. Ada. Sampai sekarang nggak ada ini kak. Dan kalau ada nikah mati. Ya gara-gara dipercayai tadi itu. Atau cerai gitu. Dan lu harus diubah keyakinan. Nggak, nggak boleh. Ya meyakini kalau desa ini nggak boleh nikah sama desa ini. Kalau nikah nanti gagal, cerai atau mati atau rezeki yang mampet. Nah ini nggak boleh dipercaya. Itu namanya tatoyur dengan apa tadi? tempat. Dan tatoyur bisa dengan hewan. Orang Arab dengan burung surut, Burung surut, burung cendet itu. Kalau orang Indonesia, orang Indonesia dengan gagak. Orang Arab juga dengan burung hantu. Tahu burung hantu ya? Baik. Jadi macam-macam. Ya, tatoyur itu luas. Atau bisa dengan kucing, bisa. Iya, dan terus-terusnya ya. Gak usah diperinci panjang-panjang. Terus uh, larangan nomor berapa sekarang? Larangan kai. Tapi nggak ada di hadis ya tadi ya. Ya sudah tinggalkan, jangan diketambahi Berarti nomor sebelas masih ya? Iya. Nomor sebelas keutamaan Ukasha. Keutamaan siapa? Ukasha. Sudah tulis? Nomor berapa sekarang? Nomor 11. 12. Min turukit ta'lim isaratun masalah wa tarkit tulab yatabakasuna. Termasuk metode pengajaran Nabi adalah membiarkan orang bertanya-tanya. Termasuk metode pengajaran Nabi adalah membuat orang bertanya-tanya dan berdiskusi. Bisa saja Rasulullah tadi langsung dikasih tahu, kan bisa saja. Tapi sengaja supaya orang itu penasaran. Jadi antara metode pengajaran Nabi adalah membuat orang penasaran. Sudah? Sekarang nomor 13. Hadis ini menunjukkan kesyarian tawasul dengan doanya orang soleh. Betul apa tidak? Hmm, hadis ini menunjukkan kesyarian Bolehnya tawasul dengan doanya loh ya, bukan dengan jangan ditulis bertawasul dengan orang soleh, salah ini. Yang betul bertawasul dengan doanya orang soleh. Karena tawasul dengan orang soleh itu nggak boleh. Yang boleh bertawasul dengan doanya orang soleh. Diboleh boleh minta doa itu boleh. Terus nomor nomor 14 hadis tadi tidak menunjukkan bahwa sahabat yang kedua itu tidak masuk di dalamnya. Perhatikan. Kalau bingung jangan ditulis. Hadis tadi tidak menunjukkan bahwa orang yang kedua itu tidak masuk 70 ribu orang yang masuk ke tanpa adab itu bisa. Tidak ada nas yang mengatakan bahwa kamu nggak masuk. masuk nggak mau gitu loh. Jangan diartikan orang tadi itu nggak masuk. Jangan. Rasulullah tidak ngomong, oh enggak kamu nggak masuk. Rasulullah nggak ngomong gitu. Rasulullah cuma ngomong apa? Sababoka biya ukasa. Permintaanmu ini sudah kedahuluan ukasa. Rasulullah nggak mengatakan, oh kamu nggak masuk. Rasulullah nggak ngomong gitu. Kenapa kalau Rasulullah ngomong ini? Untuk menutup pintu ini. Takut-takut nanti ada orang menafik angkat tangan minta. Paham? Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwa yang kedua tadi tidak masuk dalam kategori itu. Tapi sengaja ditutup pintu ini sama Rasul. Paham ya? ya. Tidak ada statement sorih dari Nabi yang mengatakan bahwa sahabat tadi tidak masuk. Ya cuman Rasulullah kasih normatif aja kalimat umum ya. Kamu sudah kedahuluan. Karena kalau dibuka semua minta. Ditutup sama Ini menunjukkan keutamaan siapa? Ukasha. Terus nomor berapa? 15 keutamaan Nabi Musa. Nabi Musa punya banyak pengikut. Cuma masih banyak umatnya Ada berapa faedah tadi? 15. Ya karena sudah ganjil sudah. Sudah ganjil. Saya tadi mengganjilkan sudah ketemu ganjil. Gimana? Sunnah Rasul ya lebih baik seperti itu ganjil. Allah witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil dan Allah senang dengan satu yang janji. Ada pertanyaan sila. Ada waktu 15 menit lagi. Bismillah. Apakah benar kata-kata Sayyidina itu tidak boleh diucapkan? Boleh. Tergantung pada tempatnya. Kalau sholat ya tidak boleh. Rasulullah mengatakan Sallu kama usolli Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Sholat Pertanyaannya, apakah mungkin Rasulullah berdoa ketika tasyahud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan selawatmu kepada sayyid kami yang bernama Muhammad. Apakah mungkin Rasulullah ngomong seperti ini untuk dirinya? Tidak mungkin. Berarti itu menunjukkan bahwa ketika itu Rasul mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita niru. Nah, kalau di luar sholat boleh. Ya, di luar sholat, apalagi di luar sholawat, di luar sholat dan di luar sholawat tidak ada masalah. Di, di sholawat sekalipun sesekali boleh selama tidak di dalam sholat. Rasulullah pernah berkata ketika Sa'ad bin Mu'ad pendekar sahabat terluka parah penghulunya orang Ansor ketika beliau ditandu hendak turun maka Rasulullah berkata kepada sahabat Kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian dan sambut sayyid kalian. Rasulullah ngomong ini kepada siapa tadi? Saat Rasulullah ngomong sama sahabat Ansor, wahai sahabat Ansor, kumu berdirilah ila menuju sambutlah sayyidikum. Sayyidikum yaitu sayyid kalian. Rasulullah menamai sahabat dengan sayyid. Padahal sahabat, apalagi Rasul. Ya, Umar mengatakan kepada Abu Bakar anta sayyiduna. Wahai Abu Bakar kau ini adalah sayyid kami. Apalagi Rasul. Ya, tapi kalau dalam sholat ya, dalam sholawat sesekali boleh. Tapi kalau non sholawat dan non sholat tidak apa-apa. Contoh kita harus berpegang teguh dengan sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh anda? Apa aja bid'ah kasana dalam Islam? Ada. Contohnya mie, kereta api, pesawat. Kalau dalam ibadah, Rasul sendiri yang mengatakan kulu bidatin setiap ulama yang nulis ada pita kasana nah, itu maksudnya itu dari segi bahasa seperti membuat madrasah, mif, ya ini bid'ah tapi yang kasana bukan dalam agama. Kalau saya jelaskan panjang, nanti ada babnya ketika kita bab larangan berbuat bid'ah. Saya terangkan panjang lebar asal bid'ah. Sekarang sabar dulu. Gak cukup juga waktunya kalau terangkan bid'ah, gak selesai-selesai. Perhitungan zakat mal apa hanya dari harta yang harta uang atau juga termasuk harta misal tanah. Tanah yang misalnya tanah sawah gitu ya, maka itu tidak. Yang di yang dikeluarkan namanya Hasil. Adapun harta itu rumah, rumah yang ditempati, kendaraan yang dipakai tidak dizakati. Sekiranya rumah itu dizakati, nggak ada orang miskin yang nggak zakat, kabeh zakat. Orang miskin juga punya rumah loh. Rumahnya itu juga mahal kalau dijual itu. Sedangkan tadi kan nisabnya berapa tadi? 42 juta. Kalau sekiranya rumah masih dizakati, ya orang miskin yang punya rumah itu dizakati. Sekarang rumah juga mahal. Ya Jadi rumah yang ditempati, kendaraan yang dipakai tidak dizakati kecuali punya mobil 20 ditaruh di showroom itu zakat. Atau punya lima rumah diperjualbelikan, nah itu baru di zakat. Nah silakan yang lain. Tunggu. Pertama jangan boleh dibelikan uang kurban benda. Pertama yang dibahas boleh nggak zakat profesi itu. Ini zakat profesi ini. Zakat profesi itu bagaimana caranya? Mereka itu bayarnya bulanan ya. Betul? Kok bisa bulanan gimana? Kalau zakat itu harus haul. Eh, kok bisa gitu? Mau syaratnya zakat itu anu bukan syarat sahnya zakat mencapai nisab terus berlaku haul. Itu satu. Loh Ustaz tapi kita gini Ustaz. Kita zakat profesi Ustaz tapi tidak per bulan Ustaz. Tapi caranya gini Ustaz. Gajinya berapa? Misalnya gajinya 6 juta. Berarti 6 kali 12. Berapa? 72. Sampai ini apa enggak? Sampai ini nisab ya? Berarti nanti akhir tahun Ustaz kita keluarkan 2,5% dari 72 juta. Ini cara yang kedua. Cara pertama tiap bulan ini nggak usah dibahas, jelas salah. Karena apa? Karena nggak ada kaulnya di sini. Bul haram ya. Kita itu loh ya, dolim loh ya. Mengeluarkan orang untuk mengeluarkan zakat padahal tidak sesuai dengan aturan. Syarat sahnya zakat satu orangnya Islam, dua kepemilikan harta itu penuh, ketiga mencapai nisab, empat haul. Sampai jadi paham? Kalau tiap bulan dia mengeluarkan zakat, jelas nggak ada zakat tiap bulan itu. Itu satu. Tapi kita nggak tiap bulan Ustaz. Kita punya cara lain untuk supaya sah. Dengan cara apa tadi? Bukan. Jadi caranya adalah di 6, 6 tadi misalnya gajinya 5 juta. 5 kali 12 berarti berapa? 60. Berarti nanti akhir tahun kita bayar berapa? Hah? Dua setengah persen dari 60 juta. Kalau seperti ini boleh apa? Kalau seperti ini seakan-akan manusia ini nggak ada kebutuhan hidup Padahal di sana itu ada orang sakit, ada biaya kuliah, ada macam-macam. Makanya itulah fungsinya satu tahun itu. Karena manusia itu fluktuatif. Kadang untuk belanja, kadang untuk bisnis, kadang anak sakit, kadang nikah lagi, kadang macam-macam. Sebentar dulu jangan guyu dulu ini jelaskan ini sungguhan ini. Yang penting niat. Misalnya, Pak. Itu kan jadi fluktuatif. Jadi tidak boleh. Mas, pertama tidak boleh zakat apa tadi? Dosi. Terus seandainya zakatnya itu benar, bukan zakat profesi. Seandainya zakat itu benar, berarti kan zakat malnya ya. Zakat mal itu uh, masorifnya apa namanya? Orang yang berak ada berapa? delapan. bukoro masakin, apa saja? Mu'alaf. Mu'alaf gak harus orang Islam nih Mu'alaf itu boleh orang kafir yang diharapkan Islam Terus dan seterusnya itu delapan itu. Di situ tidak disebutkan untuk kurban. Kurban ya kurban sendiri. Hati-hati loh. Antum, antum mewajibkan orang yang tidak diwajibkan Allah kepadanya. Kalau itu dinamakan setiap keluar itu mesti 2,5 persen dari dari penghasilan. Mau tidak mau itu jelas niatnya apa? Zakat. Seandainya itu sedekah nggak mungkin ada kata-kata 2,5 persen. Itu pasti zakat ya. Maksudnya zakat apa? Profesi. Itu ya Kedua, kalau itu disedekah sama siapa? Kurban kan harus ada atas nama. Paham ya? ya? Korban harus ada atas namanya siapa? Kalau satu orang cukup satu, kalau satu kambing cukup satu barang. Kalau sapi boleh tujuh. Kalau nggak jelas ya nggak bisa mas. Harus jelas. Sedekah ada babnya sendiri, kurban ada babnya sendiri. Jadi ya, wallah. Kalau saya boleh usul, boleh tetap dipertahankan tadi tidak apa-apa, tapi namanya sedekah. Yang mau sedekah monggo saya bagian apa? Mengumpulkan fasilitator untuk diberikan kepada yang berhak. Tapi itu nggak boleh ditarget 2,5 persen. Karena dengan ada kata-kata koma 25 itu jelas maksudnya adalah apa? Menentukan sesuatu yang tidak pernah Allah tentukan. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. ibu bunga ngambek gara tadi itu Silakan Bu, tanya Bu. Silakan, tanya. Ada lagi silakan. Sambil nunggu waktu sholat. Ya. itu untuk hewan. Baik. Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida roaitu hilala dzil hijjah." Wa arada ahadukum an yudhi falyumsik min sya'rihi wa dhufri. Barang siapa yang melihat hilal Ramadan, eh hilal apa? Zulhijjah. Kemudian dia ingin kurban, maka dia harus menahan diri dari motong kuku dan motong rambut. Kata Bapak tadi, beliau bertanya, sebagian orang memahami yang nggak boleh dipotong itu kukunya kambing dan rambutnya kambing. Yang benar mana? itu kemungkinan bacanya baca terjemahan. Makanya bingung dia. Maka adalah dia menahan untuk tidak memotong kukunya dan rambutnya. Kalau kita baca terjemahan mesti itu nyai ini dibawa ke kalau orang ngerti bahasa Arab bisa paham. Dan lagian ngapain orang orang motong kukunya kambing itu. Barang siapa yang hendak kurban, janganlah dia memotong kukunya. Seandainya kukunya kambing, Gak usah dilarang siapa yang mau nyopot kukunya kambing. Gak itu kuku, dalam bahasa disebut kuku juga itu. Ya. Yang itunya loh, disebut kuku. Jadi yang dimaksud jelas kukunya si pemilik kambing. Allahu a'lam. Jadi yang terbebani itu yang atas namanya, bukan satu keluarga. Kalau atas namanya istri ya istri tok. Kalau yang atas namanya bapak ya bapak tok gitu ya? Allah Allah Sama kulit juga. Kulit terkelupas. <laughs> Kan biasanya kapalan. Enggak ada orang mau mengambil kulitnya, Mas. <laughs> Adapun kapalan ya dengan sendirinya sudah mengelupas. Tapi kalau kulitnya sayat sayat begini, <laughs> tidak gitu, boleh. Ya, Intinya jangan terlalu berlebihan. Intinya kalau nggak sengaja tidak apa-apa. Gitu. Tapi nek kalau dia sengaja terus motong buku ya nggak boleh. Nah, tapi seandainya orang itu ketika mau korban dia potong kumis, apalagi potong jenggot, ya, siapa enggak korbannya? Sah. Tapi ya kurang baik dan dia beristighfar kepada Allah kalau sampai motong jenggot. malah harus sangat bertobat teman itu ya. <laughs> Kalau potong kumis, potong rambut harus ya istighfar yang baik. Nah, silakan yang lain. Monggo, silakan ditanyakan. Bisa siap korban belum semuanya? Siap mas, bismillah mas. Sudah cukup? Ya sudah jangan dipaksa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanallahumma bagi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.